اما بعد واخوتي في الله رحمني ورحمكم الله صدركم قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati Kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang sahih dari silsilah al ahadith nabawiyah yang diletakkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus salihin <clears throat> Dan kita telah sampai pada Hadis yang keempat dalam bab al-muraqabah. Bab tentang kewajiban seorang hamba merasa dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa yakin Bahawa Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-geriknya mengetahui berbagai tindakan ucapan amalan yang dikerjakannya bahkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui maksud-maksud niatan-niatan yang tersembunyi di dalam dadanya yang ada di dalam kalbunya karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim Maha berilmu di mana ilmu Allah adalah ilmu yang maha luas luas jangkauannya tidak terbatasi dengan ruang dan waktu, tidak terbatasi pada masa dan tempat tertentu. Ilmu Allah menjangkau semuanya, mengetahui semuanya secara rinci dan detail. Hadis yang akan kita baca yaitu hadis yang kelima <clears throat> dalam bab ini بمعنى الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي rahimahullahu taala menyatakan qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة حديث yang kelima diriwayatkan oleh sahabat yang mulia hafizul Islam sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausil Yamani radhiyallahu taala anhu anhu arda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah taala yaghar." Sungguh Allah Subhanahu wa taala cemburu. Wa ghairatullahi taala dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi ada Ayat ayatil mukmin ketika seorang mukmin melakukan keharaman ketika seorang mukmin menerjang hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disitulah Allah taala cemburu Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari demikian pula Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wal ghairatu bi fathil ghain lafaz al-ghaira itu dengan ghain yang berfathah gha yang maknanya asluha aslu, asal dari makna al ghairah al anafah yaitu keras Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Hadis ini hadis yang agung di mana dalam hadis ini kita bisa mengambil sekian faedah ilmiah mutiara-mutiara ilmu <coughs> yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya kita semuanya tentang Allah Jalla wa Ala. Nabi memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin serta kita akui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamun nasi billahi jalla fi'ula. Nabi kita adalah a'lamun nas, manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling berilmu, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang kebesarannya, tahu tentang sifat-sifatnya, tahu tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala dan sangat tahu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini dan kita pun yakin bosnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asdaqun nas fi khabari fi hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur yang paling amanah jujur dalam ucapannya dalam khabar-khabar beliau dan amanah di dalam menunaikan risalah menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan kepada Nabi SAW, alaihi wasallam ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaika wahai nabi sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari wahyu Allah dari amanah yang Allah bebankan kepadamu untuk disampaikan kepada umat manusia maka Nabi sallallahu alaihi menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya di antara amanah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi kepada umatnya kepada manusia adalah khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya. Nabi mengkhabarkan, memberitakan, menyampaikan bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki sifat ini dan sifat itu. Sebagaimana yang ternukil secara sahih di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antaranya dalam hadis ini di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghar. Allah Subhanahu wa taala cemburu. Artinya Nabi menetapkan salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menetapkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yaitu al-ghairah sifat cemburu. Maka kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ingin mengikuti jejak beliau ingin membenarkan semua berita dan kabar Nabi, wajib bagi kita semuanya untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ghairah, cemburu. Jangan kemudian ada yang menyatakan oh berarti sama dengan makhluk, sama dengan manusia, Manusia juga akan cemburu. Wanita cemburu, istri cemburu. Ya. Dan seterusnya. Berarti sama. Gimana ini? Kita katakan tidak boleh demikian. Anda melazimkan yang demikian. Tidak lazim bukan merupakan kelaziman bahwa penetapan sifat Allah harus adanya penyerupaan atau penyamaan dengan sifat makhluk. Padahal kalau mau jujur, kalau mau jujur dan sportif, kita melihat sifat-sifat manusia demikian. Manusia memiliki sifat atau makhluk memiliki sifat, namun secara kaifiah berbeda, secara nam hakikatnya berbeda, tidak sama. Makhluk manusia memiliki wajah. Hewan juga memiliki wajah. Apakah sama? Tidak sama. Tangan, kaki, dan seterusnya dari berbagai sifat. Bahkan dalam hal kecemburuan pun berbeda-beda. Seorang wanita dengan yang lainnya, sesama manusia. Ada yang cemburunya sangat ya, ada yang biasa, ada yang tidak ada cemburunya. Beda-beda. Itu terjadi pada manusia, terjadi pada makhluk. Lalu bagaimana antara makhluk dengan Al-Khalik? Bagaimana antara hamba dengan Sang Pencipta, Sang Naam, uh, uh, Sang Al-Ma'bud yang diibadahi, zat yang diibadahi? Tentunya sangat-sangat jauh berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Iya kita katakan dari sisi nama dan makna sama. Namun dari sisi hakikatnya berbeda. Berbeda jauh. Maka demikian. Oleh karena itu, di antara akidah Islam dan prinsip Islam yang wajib diyakini dan dipegangi oleh setiap muslim yaitu dia meyakini adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan telah ditetapkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Namun penetapan ini penetapan yang zahir ala ma huwa alaih. Ah, ini penetapan apa adanya secara zahir tanpa melakukan at-tahrif atau ta'wil batil tanpa melakukan pemalingan makna menyelewengkan maknanya yang disebut dengan takwil, jadi takwil yang batil. Maka tidak demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Alam binafsihi. Allah Maha tahu tentang dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat-sifatnya, Allah tidak kemudian menjelaskan bahwasanya oh ini makna uh, sifat ini demikian atau diterangkan dirinci oleh Nabi sifat ini maknanya demikian. Sehingga ketika tidak ada penjelasan dan rinci maka kita menetapkan apa adanya secara zahirnya. Kita biarkan secara zahir. Zahir lafaz. Tanpa melakukan penakwilan tadi. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah As-Sami wa huwa As-Sami'ul Basir, maka kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan dan seterusnya. Secara zahirnya apa adanya, namun tentu pendengaran dan penglihatan Allah adalah pendengaran dan penglihatan yang khusus bagi Allah sesuai dengan kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk yang juga sesuai dengan kondisi makhluk yang penuh dengan kekurangan dan aib. Ya. Demikian. Maka ketika seorang memegang prinsip ini, maka akidah dia akan lurus, prinsip dia akan benar, maka dia akan menjadi seorang yang benar-benar muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghar. Allah itu cemburu. Kapan cemburunya Allah? Ketika seorang mukmin melakukan keharaman, menerjang batasan-batasan hukum Allah, larangan-larangan Allah diterjang, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala cemburu. Al-ghairah sebagaimana disebutkan oleh para ulama maknanya itu adalah sesuatu satu sikap yang ada padanya rasa benci atau tidak suka. Rasa benci atau tidak suka. Nah, itu biasanya cemburu. Kita paham kalau kita bilang orang menyatakan dia itu suka cemburu. Berarti paham ya. Dia tuh kadang tidak senang kalau melihat begini-begini, cemburu dia. Kalau melihat uh, temannya begitu, cemburu dia. Paham kita kan maknanya? ya Nah, itu. Nau minal ghadab wa minal karamah. Ada padanya satu sikap yang ada padanya ya ke, kebencian, ketidaksukaan. Maka Allah Subhanahu wa taala demikian benci dan tidak suka. Sangat-sangat cemburu ketika melihat hambanya yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, yang menyatakan iman kepada Allah, ternyata melakukan keharaman. Dalam keadaan dia tahu itu adalah haram. Dalam keadaan dia sadar perbuatannya itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama berdasarkan riwayat yang lain bahwa Keharaman di sini adalah umum. ayat yang mu'min ma Allah umum. Namun yang sangat khusus. Jadi Allah sangat-sangat cemburu terkait dengan keharaman yang diterjang, yang dilakukan yang khusus sangat khusus yang membuat Allah cemburu dan Allah tidak suka adalah perbuatan fahisyah perbuatan fahisyah. Kalau di dalam lisanus syar'i, dalam istilah-istilah syariat, dalam Al-Qur'anil Karim atau dalam hadis-hadis Nabi atau dalam pernyataan para ulama Islam ketika mereka menyebutkan fahisyah maka secara mutlak yang dimaukan adalah az-zina, perbuatan zina perbuatan zina. Karena Allah Jalla Ala sendiri menamakan zina itu fahisyah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena sungguh zina itu adalah perbuatan fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu adalah perbuatan yang sampai pada tingkat kejelekan, puncak kejelekan perbuatan jelek yang sampai pada puncak kejelekan. Itu fuhush namanya. Dalam bahasa Arab fuhush itu perbuatan qabih, khabith. Naam ghayatu al khubzi wa ghayatul qubhi. Perbuatan jelek tapi sampai pada puncak kejelekan. Karena memang zina memiliki dampak negatif yang sangat banyak dan sangat-sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benci dan cemburu ketika hamba-hambanya melakukan perbuatan zina atau wasail ila zina. Wasail zina atau sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Sehingga perlu kita ingat bahwasanya ayat yang tadi kita baca terkait dengan larangan zina Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Yani Allah melarang dari apa? Dari mendekati zina, maksudnya melakukan sarana-sarana atau sebab-sebab atau wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Tentunya perbuatan zina mimbabi aula. Nah, itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kalau larangannya saja kalau wasilahnya saja itu dilarang, wasilah menuju zina itu dilarang. Apa wasilah-wasilah zina? Ya, diantaranya adalah ikhtilat. diantaranya adalah ya bercampur baur antara yang bukan mahram atau berdua-duaan atau memandang yang haram memandang perbuatan-perbuatan yang haram atau sesuatu yang diharamkan dalam hal ini memandang aurat ya memandang kepada aurat yang akan membangkitkan syahwat ini semuanya ya akan mengantarkan kepada perbuatan zina atau datang ke tempat-tempat demikian dan seterusnya yang sangat maklum suatu yang sangat kita ketahui terkait dengan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang akan mengantarkan seorang pada perbuatan zina wal billah semoga Allah melindungi dan menjaga kita semua sehingga ketika wasilah dan sarana zina ini diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka mimbabi aula terlebih lagi perbuatannya Maka Allah mengharamkan semuanya. Baik perbuatan zinanya atau wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Allah sangat cemburu dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Sa'ad bin Ubadah di mana dia menyatakan demi Allah Lawajatu imra'ati ma'afulan. Jika aku mendapatkan istriku ternyata bersama lelaki lain, sungguh aku akan membunuh dia. Akan bunuh dia. Ya. Maka para sahabat merasa heran dengan sifat ghira, sifat cemburu yang luar biasa yang ada pada sahabat saat Ibnu Ubadah radhiyallahu taala anhu ketika sampai kepada Nabi SAW berita tersebut maka Nabi menyatakan ata'jabina min ghairati Sa'ad? Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi demi Allah, Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Ketika hamba melakukan perbuatan fahisyah. Ketika hamba-hambanya melakukan perbuatan zina. Allah lebih cemburu. Dan juga termasuk perbuatan fahisyah yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingatkan kaum muslimin semuanya untuk waspada darinya, berhati-hati darinya. Itu adalah perbuatan liwat. Perbuatan liwat yaitu homo, homoseksual. Itu liwat perbuatannya kaum Nabi Lut yang sangat menjijikan. Bahkan dijelaskan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan zina Allah menyatakan innahu kana fahisyah dengan nakirah fahisyatan tanpa alif wal lam. Maksudnya zina itu salah satu dari perbuatan-perbuatan keji. Namun ketika Allah menyebutkan tentang perbuatan liwat yaitu ketika Nabi Luth alaihi salam menasihati kaumnya dan memperingatkan mereka beliau menyatakan ataqtunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin apakah kalian akan melakukan perbuatan yang sangat-sangat keji dengan alif wal lam al fahisyah Artinya ini memang perbuatan yang sangat keji. Yang sangat jijik, yang sangat rendah, yang sangat hina. Lebih parah daripada zina. Sehingga dengan alif wal lam yang menunjukkan bahwasanya memang inilah perbuatan yang sangat-sangat keji. Innakum au ata'tunal fahisha apakah kalian mau melakukan perbuatan yang sangat keji ini? Masabaqakum biha min ahadin min al alamin yang mana satupun dari umat-umat sebelumnya tidak atau belum pernah melakukan perbuatan semisal kalian ini. Sebelumnya belum ada yang melakukan ini. Kalian melakukan perbuatan yang seperti ini. Sungguh sangat menjijikan kalian. Maka ini juga adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat haram dan kita pun mengetahui di dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis yang sahih terkait dengan hukum orang yang melakukan perbuatan yang hukumnya amatlah berat ya hukumnya sangat-sangat berat Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Hadis ini tentunya memiliki keterkaitan atau hubungan dengan bab yang sedang kita berada padanya yaitu bab al-muraqabah yaitu seorang hamba ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenali sifat-sifatnya di antaranya sifatul ghairah ketika dia mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifatul ghairah dan Allah itu sangat cemburu ketika hambanya melakukan kemaksiatan, keharaman, dosa, maka dengan itu dia akan benar-benar waspada dan berhati-hati dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pengetahuan atau ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah ilmu yang sangat penting. Pengetahuan yang sangat khusus yang akan membuahkan hasil yang luar biasa, hasil yang sangat faedah yang sangat besar yaitu seorang hamba benar-benar mengenal sesembahannya, mengenal Rabbnya itu Allah Jalla wa'ala. ketika dia mengenal sifat-sifat Allah tabaraka wa taala sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu termasuk ilmu yang khusus dan yang sangat mulia yang sangat mulia karena ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-nama. Ilmu yang sangat mulia berkaitan dengan Allah Jalla wa ala. Dan tentunya perlu diingat bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini hendaknya senantiasa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kita kedepankan di dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ad-dalil. Hendaknya kita senantiasa berhenti pada dalil tentang penetapan sifat Allah atau penafian dari Allah sifat. Kembali kepada dalil dan berhati-hati dari menggunakan logika, menggunakan akal beranalogi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan. Tapi semuanya kita kembali kepada nusus, nas-nas Al-Quran maupun Sunnah. Ketika ada ayat yang menetapkan sifat Allah, kita tetapkan. Tidak ada, kita jangan menetap. Demikian pula ketika hadis menyebutkan, kita tetapkan. Kalau tidak, maka tidak. Demikian. Ini jalan keselamatan ilmu yang sangat penting namun di satu sisi ilmu yang sangat riskan ketika kita salah mempelajarinya, salah memahaminya, ya, salah cara dan metode dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah sangat riskan yang bisa menyebabkan seorang menyimpang ketika salah memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita memberikan taufik kepada kita untuk terus melakukan tafaqquh fiddin mempelajari agamanya syariatnya amin ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh